sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Aris sebagai Kiwarta, dibantu oleh Ismedio dan Roy. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan tiba-tiba saja muncul telah mengejutkan semua yang hadir. Tapi bagaimanakah tokoh kita itu dapat muncul secara tiba-tiba? Sekarang marilah kita tengok perjalanan Anting Wulan yang sedang mencari anaknya. Siang itu, matahari nampak bersinar dengan cerah. Angin bertiup menghembus, membelai dahan-dahan pohon. Burung-burung berkicau dengan merdunya, menyenandungkan lagu kehidupan. Setelah beberapa hari anting bulan mencari anaknya, Kayan Manggala yang diculik Lastri, tak juga ia jumpai. Akhirnya ia menghentikan langkahnya. Rasa putus asa pun mulai menyelimuti hatinya. Di mana sekarang kau berada, nak? Ibu begitu mencemaskan keadaanmu. Oh, sang yang aku. Kenapa kau berikan cobaan ini pada anakku? Bagaimana jadinya kalau ia dibesarkan oleh Lastri? Sekarang aku seakan-akan putus asa. Aku tidak tahu harus kemana lagi mencari anakku. Nah, apa yang harus aku lakukan sekarang? perjalanan hidup yang kualami. Satu persatu orang-orang yang kucintai telah meninggalkan aku. Kemana lagi sekarang aku harus mencari anakku? Oh, apakah aku harus membiarkan begitu saja? kalian menghilang. Oh, tidak, aku harus tetap mencarinya. kalian anakku tidak boleh dibesarkan oleh manusia iblis macam Lastri. Aku harus mencarinya. Tapi, kemana aku harus mencarinya? Aku, aku telah kehilangan jejak. Nah, keparat kau, Lastri. Kau telah membuat hatiku menderita. Aku benar-benar bingung sekarang. Oh, ah, dewata aku, tolonglah aku. Anteng bukanlah manusia yang harus takut dengan kepahitan hidup. Anteng Wulan harus bangkit. Ya, aku harus mencari anakku. Apapun risikonya dan dimanapun ia berada, aku harus mencarinya. Hmm, iya, ya. Aku baru ingat. Oh, kenapa aku tidak minta tolong pada wanita agung, Sang Dewi? Ya, aku rasa hanya dialah yang mampu membantuku. Dan rasanya Aku juga ingin mendalami kembali ajian Banyu Cakrabuanaku. Mungkin dengan menyelesaikan ajian Banyu Cakrabuanaku tingkat akhir, aku rasa aku dapat melawan Lastri. Ah, mudah-mudahan saja Sang Dewi mau menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir padaku. Baiklah, kalau begitu, sekarang juga aku akan berangkat ke pantai selatan menemui Sang Dewi di Gua Karang. Bukankah pantai selatan sudah tak jauh lagi dari sini? Iya, iya Matahari perlahan berinsut dari tempatnya. Segumpal awan hitam melayang menutupi sebagian sinarnya. Sementara itu tak jauh dari pantai selatan, tepatnya di sebuah rimbunan pepohonan, nampak seorang anak muda tengah berlari dengan terengah-engah. Lengan bajunya kelihatan sobek, tersangkut duri-duri pohon. Oh, aku, aku harus menyelamatkan diri dari begundal-begundal rakus itu. Kelihatannya mereka masih terus mengejarku. Bukankah ini daerah terlarang untuk dimasuki? Dan dan tempat ini terkenal dengan keangkerannya. Oh, apa yang harus kulakukan? Apakah aku menyerahkan diri saja atau aku memasuki daerah terlarang ini? Oh, benar saja mereka masih mengejarku. Biar bagaimana aku harus bisa menyelamatkan diri. Masa bodoh Apa boleh buat aku memasuki daerah terlarang ini? Lebih baik aku mati di daerah ini daripada aku mati di tangan penjilat itu. Dengan hati yang nekat, orang itu pun memasuki daerah pantai selatan. Daerah ini memang terkenal sebagai daerah yang terlarang bagi para penduduk desa di wilayah itu. Dan benar saja, belum lama orang itu pergi, muncullah empat orang laki-laki sambil menggenggam sebilah pisau. Ayo cepat! Ah, aku rasa dia belum jauh dari sini. Kita harus bisa menangkap orang itu dan menyerahkan pada Ki Gempang. Ayo cepat! Ayo! Tunggu dulu kawan. Coba perhatikan baik-baik. Bukankah ini adalah daerah terlarang? Ah. Kalau kita memasuki daerah ini, berarti kita telah memasuki daerah angker yang berbahaya. Oh, iya. Untung saja kau memberitahukannya. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja daerah ini. Aku rasa kita tidak perlu meneruskan pengejaran orang itu. Mungkin dia telah memasuki daerah telarang ini. Tapi kita diperintahkan untuk menangkap dia. Kalau kita kembali dengan tangan hampa, kegempang pasti menggum kita. Kita mempunyai alasan yang kuat. Aku rasa Ki Gempang juga paham kalau kita katakan bahwa orang yang kita kejar itu lari ke daerah terlarang ini. Jadi kita tidak usah mengejar orang itu. Iya. Ah, mau apa lagi? Tanpa kita kejar ke sana pun, ah, aku rasa orang itu akan mati. Ya, terserah kaulah kalau begitu. Ayo kita kembali. Hah? Ayo. Ayo. masih mengejarku. Mudah-mudahan saja tidak. Tapi, tapi, oh, aku sekarang tersesat di daerah terlarang ini. Oh, batu-batu padas yang berada di pantai itu kelihatannya begitu menyeramkan sekali. Eh, lebih baik aku kembali saja ke sana. Seperti melihat sesuatu yang menyeramkan, akhirnya anak muda ini pun membalikan tubuhnya sambil berlari meninggalkan tempat itu. Kupikir tempat ini tidak begitu seram. Ternyata, oh, bu bulu kuduku sampai berdiri semua. Eh, padahal ini masih siang. Aku harus pergi sejauh-jauhnya dari daerah ini. Orang itu terus berlari dengan perasaan takut yang dalam. Ia benar-benar serba salah untuk menyelamatkan diri. Dan ketika orang itu berlari menerobos semak belukar yang berduri, tiba-tiba saja dari arah lain, sepasang mata mengintai dengan tatapan mata yang tajam. Sepasang mata itu adalah milik Anting Wulan. kenapa dengan orang itu? Sepertinya orang itu tengah dikejar sesuatu yang menakutkan. Dan kelihatannya, Orang itu baru saja memasuki daerah kekuasaan Sang Dewi. Oh, aku jadi ingin tahu. Sebaiknya ku cekat orang itu. Oh, aku, aku mendengar seseorang mengejarku. Eh, jangan, jangan. Oh. Lelaki melihat sesosok makhluk menakutkan. Laki-laki itu tersentak kaget melihat anting bulan berdiri di hadapannya. Dengan tubuh yang gemetar, ia nampak tidak bisa beranjak dari tempatnya. J -j Jangan bunuh saya. S saya mengaku bersalah. Saya telah berani memasuki daerah Nyai. To tolong, tolong saya benar-benar minta maaf. Tenanglah Kisana. Kau tidak perlu takut. Aku bukan penghuni pantai selatan. Ta tapi, tapi Nyai tiba-tiba saja telah berada di hadapan saya. Bukankah orang yang bisa melakukan hal itu hanyalah para penghuni pantai selatan? <laughs> Kau jangan terlalu beranggapan seperti itu, Kisanak. Percayalah, bukan penghuni pantai selatan. Kau tidak perlu takut. Apakah kata-kata Nyai bisa saya percaya? Itu terserah kau. Yang jelas, aku bukanlah penghuni pantai selatan. Nah, Kisanak, Kenapa tiba-tiba kau berada di daerah ini? Dan wajahmu pun kulihat begitu ketakutan sekali. I iya, iya, iya, Nyai. Saya, saya sebenarnya tidak sengaja memasuki daerah ini. Saya tersesat. Tersesat? Iya, Nyai. Saya tersesat karena dikejar-kejar anak buah Ki Gempang. Siapa Ki Gempang itu? Uh, dia, dia, dia seorang penguasa di desa kami. Sesemua warga desa Tam yang tak ada yang berani menentang terhadapnya. Sa saya dikejar orang orang Nyagi Gempang lantaran saya mencoba menentangnya dan yang paling menyakitkan Nyai, kedua orang tua saya terbunuh secara misterius dan saya yakin Ki Gempanglah yang keladi dari kematian kedua orang tua saya. Nyai, kalau boleh tahu siapa Nyai sebenarnya? Namaku Anting Bulan. Aku hanya seorang petualang yang kebetulan melewati daerah ini. Dan kau sendiri siapa? Namaku, namaku Kuarta. Saya hanya seorang nelayan kecil, Nyai. Kelihatannya Nyai bukan warga desa sekitar wilayah pantai selatan ini. Benar, Kewarta. Seperti yang kukatakan tadi, aku hanya seorang petualang yang kebetulan melewati daerah ini. Uh, dari dari mana Nyai tahu bahwa tempat ini adalah daerah terlarang? Aku tahu dari orang-orang warga desa sana. Dan aku sengaja memasuki daerah terlarang ini karena aku ingin tahu apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang tidak berani memasuki daerah ini? Ah, Kewarta, kau tahu apa sebabnya? Eh, eh, tidak, Nyai. Sudahlah, kita jangan membicarakan daerah terlarang ini. Saya takut kena sumpah. Lebih baik kita cepat-cepat keluar dari daerah ini, Nyai. Uh, baiklah. Lalu kau akan pergi kemana sekarang? Bukankah kau sedang dikejar-kejar oleh orang orang nyaki Gempang? I iya, saya memang tidak akan kembali ke desa Tamyang. Untuk sementara ini, saya akan bersembunyi di tempat saudara saya yang tinggal di desa Kendang. Tapi sekarang saya kesulitan, Nyai. Saya tidak tahu jalan mana untuk keluar dari daerah terlarang ini. Uh, kalau Nyai tahu, tolonglah tunjukkan jalan mana yang harus saya telusuri. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita telusuri saja berdua jalan ke arah timur? Mudah-mudahan saja jalan ke arah sana itu adalah jalan keluar dari daerah terlarang ini. uh, iya, iya, iya. Baiklah. Ayo. kemudian segera melangkah meninggalkan tempat itu. Matahari perlahan mendekati langit barat. Cahayanya nampak tertumbuk awan kelabu. Setelah beberapa saat menelusuri jalan setapak yang dirimbuni semak belukar yang berduri, keduanya pun telah berada di perbatasan daerah terlarang. Kewarta nampak sedikit lega. Kemudian ia segera menarik nafas panjang. Terima kasih, Nyai. Untunglah ada Nyai. Kalau tidak, mungkin saya akan tersesat tanpa bisa keluar dari daerah terlarang itu. Dan entah apa jadinya kalau saya tidak bisa keluar dari daerah ini. Apakah kau sekarang akan melanjutkan perjalanan ke desa Kendang? Iya, Nyai. Rasanya untuk sementara ini, saya tidak mungkin bisa kembali ke daerah Tamyang. Kewarta, sebenarnya aku sedikit penasaran dengan orang yang bernama Ki Kempang itu. Apa sebenarnya yang menjadikan orang itu begitu berkuasa di desamu? Jangan, Nyai. Lebih baik Nyai jangan mengetahui orang itu. Ki Kempang orangnya kejam dia banyak sekali mempunyai anak buah. Kalau dia menginginkan sesuatu, maka apa yang diinginkannya harus tercapai. Sudahlah, Nyai. Lebih baik Nyai jangan datang ke desa Tamyang. Aku ingin ke sana, Kewarta. Aku mau tahu bagaimana keadaan desamu yang menurut kau berada dalam kekuasaan Ki Kempang. Kenapa Nyai masih bersikeras mau datang ke desa Tamyang? Berbahaya, Nyai. Tidak apa-apa. Sebenarnya di samping itu, Aku ingin tahu bagaimana keadaan di Samu. Di sana pun ada sesuatu yang tengah kucari. Barangkali saja apa yang kucari itu dapat kutemukan di desamu. Oh, terserahlah, Nyai. Yang penting saya sudah memberitahukan Nyai bahwa di desa Tam yang suasananya sedang tidak tentram. Ah, terima kasih, Kewarta. Kita berpisah di sini. Nah, silakan kau lanjutkan perjalananmu ke desa Kendang dan aku sendiri akan ke desa Tamyang. Uh, eh, iya, iya, Nyai. Ah! <laughs> Anting Wulan segera melesat meninggalkan Kuarta yang terpaku di tempat itu. Ia sempat berdecak kagum melihat kehebatan Anting Wulan yang melompat menggunakan ilmu meringankan tubuh. Nah, saudara pendengar, apakah Anting Wulan benar-benar akan ke desa Tamyang? Lalu siapakah Ki Gempang yang dikatakan oleh Kuarta itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.